Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dengan siapa, Pak? Assalamualaikum. Dengan Pak Ki dari Korea, Pak. Dengan Bapak Pak Ki dari Korea. Baik, silakan Pak untuk passwordnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Silakan Pak untuk Bapak Pak Ki, pertanyaan bisa langsung ke Buya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Iya. Silakan. Saya pakai dari Korea mau bertanya tentang hukum harta istidroj sama tata cara tentang apa? Diketahui. Mohon maaf tentang apa? Harta istidroj. Harta. Harta istidroj. Harta istidroj Bu ya. Hah? Harta istidroj. Istidroj terus? Tata cara sujud sahwi dan hukumnya Bu ya. Gimana? Dan tata cara apa sujud sahwi dan hukumnya Bu. Sujud sahwi? Iya. Hmm. Baik. Insyaallah. Istid. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Istidrat adalah seolah-olah itu karunia tapi bukan karunia, justru musibah. Ada orang diberi oleh Allah musibah langsung musibah. Nauzubillah. Memang dipilih sebagai ahli musibah. Masuk kafir. Uh, ay, maksiat, musibah ya. Tapi ada seolah-olah kebaikan, tapi ternyata bukan kebaikan yang sesungguhnya. Diberi harta banyak, eh tambah jauh dari Allah. Dulu waktu fakir, punya sepeda, engkol, ngaji rajin, pengen beli motor. Ngajinya itu setiap minggu dua kali. Gara-gara punya motor, sebulan sekali. Padahal dulu waktu mau beli motor nabung sama istri yang ngomong semakin nanti kalau punya motor kita semakin rajin ngajinya ya, iya. iya. Kalian punya motor seminggu sekali. Apa sebulan sekali. Pengen punya mobil biar lebih enak nggak kena hujan. Eh, kalian punya mobil ketemu kiainya setahun sekali. Dulu belum nikah, Masya Allah, rajin, kelihatan paling depan. Setelah nikah mundur, sub kedua. Nikah sebulan belakang. Akhirnya nikahnya setahun tidak kelihatan lagi ini. Musibah ini. Berarti yang semestinya karunia menjadikan dia jauh dari Allah. Itulah istidraj. Ujian dalam bentuk nikmat. Paling berat ujian dalam bentuk nikmat. Kalau kita diuji dengan sakit langsung Allah, Allah, Allah datang kiai. Tapi uji dengan kekayaan lupa. Uji dengan kesehatan. Nah, istidraj itu adalah ujian dari Allah dalam bentuk kebaikan. Makanya harus waspada. Wong ahli maksiat kok kita dikabul terus doa kita ini. Duh, sadar dong. Makanya para kekasih Allah itu kalau berdoa itu mikir, apakah pantas aku dikabul seperti ini? Wong aku banyak dosa. oh kadang-kadang ngaku-ngaku ini berkat doa saya itu. Wah, hebat bener ente. Ini berkat pengkabulan saya. Ini dulu doa saya pernah ngenangin saya doa ini alhamdulillah dikabul. Masya Allah hebat ente wali. <laughs> Hah? Sehingga para kekasih Allah di saat diberi kelebihan oleh Allah tuh nangis. Misalnya diberi keistimewaan bisa ngapain? Ya Allah, aku tidak pantas diberi kemuliaan semacam itu. Aku seperti ini. Jadi apapun karunia yang Allah berikan kepada orang tersebut, dia tuh langsung berpikir, aku tidak pantas dengan itu. Itu baru sadar, aku diberi oleh Allah suami Berarti dengan ini aku harus makin banyak beribadah. Aku banyak bersyukur karena aku diberi suami, diberi istri, diberi harta dan sebagainya. Lah kalau ternyata kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba kok tidak menjadi dia semakin dekat kepada Allah, itulah istidraj. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kalau bahasa kita ini gimana? Kalau ada orang didorong biar cepat maju. Tapi kalau dorongnya keras jungkrak nanti biar terus nah itu. Hmm, look, gitu. Nah, jadi ada diberi harta ternyata bukan ingin diangkat oleh Allah karena mau dihinakan sehina-hinanya kalau fakir paling kejahatannya hanya terbatas dengan itu kejahatan sekampung tapi semakin kaya kejahatannya satu kota alhamdulillah berarti kekayaannya adalah musibah bagi dia semoga apa yang Allah berikan kepada kita adalah hakikat nikmat yang menjadi kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pertanyaan tambahan boleh oh sujud syahwi sujud syahwi itu sederhana sujud syahwi adalah caranya adalah sebelum salam susu sahwi itu adalah sebabnya adalah karena anda meninggalkan sunat-sunat hayat meninggalkan kunut meninggalkan tasyahud yang pertama atau di saat anda melakukan sesuatu yang kalau disengaja batal kalau tidak disengaja tidak misalnya apa mestinya assalamualaikum tiba-tiba anda nambah rokaat satu astagfirullah ini hasadar turun lagi kalau disengaja kan batal itu sunat sujud syahwi Hah? sujud syahwi Misalnya meninggalkan kunut. Meninggalkan kunut dengan lupa. Kalau sengaja nggak ada orang ahli, orang ahli, Imam Syafi'i kok meninggalkan kunut. Kami ingatkan juga, biarpun anda sholat di belakang orang yang tidak kunut, tetap disunnahkan anda untuk berkunut. Tertunda sedikit sujudnya. Setelah sami Allah liman hamidah, tahu imamnya imam yang tidak bisa kunut. Karena dia adalah pengikut Imam Abu Hanifah. Karena anda lagi sholat di India kalau lagi sholat di India, di Indonesia nggak pakai kunut ini mesti imam aneh. Anda sholat di India, tak tahunya di sana tidak pakai kunut karena dia madhabnya Imam Abu Hanifah. Maka Anda di belakang setelah sami Allah liman hamidah angkat tangan sendiri membaca kunut. Kunut itu sehafalnya. Bisa Allah mahdini fiman hadid. Kalau tidak hafal doa Allah mahdini fiman hadid. Rabbana atina fitunya hasanah wa firat. Kalau tidak apa Rabbana atina. Allah ya Allahumma ya Allahumma. Gitu aja. Yang penting doa. Ah, kunut itu artinya doa. Jadi Anda tetap melakukan go kunut. Biarpun imamnya tidak pakai kunut. Ini yang harus yakinkan. Anda harus yakin. Kalau tahu imamnya nggak kunut, langsung Anda menunda sedikit. Tapi bagi siapapun yang lupa melakukan kunut atau sengaja meninggalkan kunut tadi, maka disunahkan sujud sahwi sebelum assalamualaikum. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, mungkin tambahan doa-doa, Allahumma inna a'udzubika min adzabil Ada tambahannya, pokoknya setelah mau salam jangan salam dulu, sujud. Dua kali. Setelah sujud dua kali, sujudnya baca doa apa saja. Bacanya seperti bacaan dalam subhanallah azimi boleh atau subhanallah subhanallah boleh. Sebagian ulama mengatakan subhana, subhanalladzi atau subhanalladzi la yanamu wa lesu. Itu bukan dari Nabi SAW, cuman maknanya sangat cocok. Boleh membaca itu boleh. Enggak hafal itu ya subhanallah subhanallah subhanallah sudah sah. Sujud, kemudian Allahu akbar, sujud lagi Allahu akbar. Assalamualaikum. Itu sujud sahwi. Allah alam bisawab.